hamil Al-murdi' adalah wanita yang menyusui Wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui terkadang mengalami problem tertentu ketika berada di bulan suci Ramadan. Kalau kondisi wanita hamil dan menyusui sehat tidak berpengaruh sama sekali keberadaannya berpuasa maka tidak ada masalah tetap menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang lainnya nah topik yang diangkat di sini idza syaqqa alaihi as jika puasa Ramadan memberatkan bagi keduanya min ajlil hamli awir roba karena sebab kehamilan atau menyusui perempuan yang dalam kondisi hamil seringkali kondisi fisiknya tidak seperti hari-hari biasa. Terkadang dia lemas. Bahkan terkadang khususnya di hamil-hamil awal kondisinya agak rewel. Agak sulit makan, sulit cenderung mual dan lain sebagainya sehingga fisiknya pun menjadi lemah. Wanita yang menyusui terkadang juga demikian. Karena si anak senantiasa menyusu kepadanya. Ketika dia berpuasa dan si anak terus menyusu darinya, dapat menjadikan kondisinya lemah. Kemudian beliau berkata, "Au khafata ala waladaihima." Atau juga khawatir terhadap kondisi kedua anaknya. Wanita hamil dia tentu di dalam rahimnya ada janin. Apabila berpuasa, terkadang khawatir kondisi janinnya sehat ataukah tidak. Mendapatkan asupan yang wajar ataukah tidak. Wanita yang menyusui juga demikian. Tidak jarang ketika dia berpuasa, asinya sangat terbatas sekali. Asi yang keluar sangat terbatas karena memang dia berpuasa. Sehingga jatah si bayi untuk minum dari asi tidak mencukupi sebagaimana hari-hari biasa. Tuftirani keduanya boleh tidak berpuasa. Wataqdiyanis sauma Ida sahula alaihima wazal al khauf namun berkewajiban untuk mengkobok mengganti puasa yang ditinggalkannya idza sahula alaihima jika mudah bagi keduanya wazalal khauf dan sudah tidak ada lagi rasa kekhawatirannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan al-hamil wal murdi' wanita hamil dan menyusui ini ada beberapa rincian di antara ulama termasuk Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala sendiri di dalam beberapa kitab beliau yang lainnya. Ulama mengklasifikasi kondisi al-hamil wal murdi'. Pertama, jika wanita hamil dan menyusui berat baginya berpuasa karena kondisi fisik dan kesehatannya. Maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ini kondisi pertama. Sebab tidak berpuasanya karena dia tidak mampu. Lemas, lemah. Kondisi yang kedua, dia secara fisik lemah apabila berpuasa, lemas, kemudian juga mengkhawatirkan kondisi janin yang ada dalam kandungan bagi wanita yang hamil dan mengkhawatirkan kondisi anak yang disusui bagi wanita yang menyusui. Faktornya ada dua Karena pribadi si ibu Lemah Lemas ketika berpuasa Faktor yang kedua mengkhawatirkan kondisi anaknya Baik yang masih janin dalam kandungan Ataupun yang sudah e, lahir dan menyusu Dalam kondisi yang kedua ini Cukup mengkobok puasanya saja mengganti sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Selepas bulan Ramadan, selepas yang hamil lahir, lahiran, yang menyusui sudah semakin kuat diganti dengan beberapa uh, hari sesuai dengan hari yang ditinggalkannya itu. Ada kondisi yang ketiga yaitu wanita hamil dan menyusui ini tidak mengkhawatirkan kondisi dirinya. Dia hamil untuk berpuasa kuat tidak ada masalah. Wanita menyusui memang dia menyusui, tetapi kalau berpuasa tidak ada masalah. Sehat-sehat saja, mampu-mampu saja. Namun dia mengkhawatirkan kondisi anaknya. Si ibu hamil mengkhawatirkan kondisi janinnya. Apalagi setelah periksa ke ahlinya janinnya kurang sehat. Membutuhkan uh, sering uh, membutuhkan uh, asupan gizi yang yang cukup dalam kesehariannya sehingga kalau berpuasa khawatir kurang mencukupi asupan gizi yang dibutuhkan. Demikian pula wanita yang menyusui secara fisik dia siap, nggak lemes, nggak lemah, tetapi anaknya ketika sang ibu berpuasa stok asinya terbatas sementara si anak masih belum belum makan makanan selain ASI. Khawatir akan kondisi bayinya. Berarti dia tidak berpuasa bukan karena dirinya, tetapi karena anaknya. Nah, ini kondisi ketiga. Nah, kondisi yang ketiga ini disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Fauzan, Syekh As-Sa'di dan yang lainnya. Dan itu pendapat yang para ulama ini kuatkan walaupun ada beberapa pendapat di antara para ulama namun wallahu alam saya secara pribadi condong dengan pendapat para ulama tadi bahwa dalam kondisi seperti ini boleh tidak berpuasa dalam rangka untuk menjaga kesehatan janin atau kesehatan anak yang disusui. Karena tidak berpuasa, tentu berkewajiban untuk menggantinya. Wajib membayar kodok. Namun masih ada tambahan it'am masih ada tambahan membayar fidyah dalam bentuk makanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau dalam bentuk bahan makanan pokok setengah dari zakat fitrah, nisfu so' setengah sok. Kalau zakat fitrahnya 3 kilo berarti satu setengah kilo. Kalau dalam bentuk makanan siap saji ya satu porsi nasi lauk lengkap semuanya nah, itu mewakili satu hari dan diberikan kepada fakir miskin mengapa ada tambahan membayar fidyah ya karena sebab dia tidak berpuasa itu bukan karena kondisi dirinya tidak mampu tetapi tetapi karena faktor luar dalam hal ini adalah anaknya. Itu kesimpulan terkait dengan permasalahan al-hamil wal murtad Jadi ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama tidak berpuasa karena takut akan kesehatan dirinya. Yang kedua tidak berpuasa karena kesehatan dirinya dan juga kondisi anak ataupun janin ini cukup membayar kodok adapun yang ketiga tidak berpuasa bukan karena dia yang lemah tetapi karena khawatir akan keselamatan janin atau anaknya maka ini di samping membayar kodok membayar puasa yang ditinggalkan juga membayar fidyah dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Qala rahimahullahu taala yang kedelapan al-haidu wan nufasa. La tasumani al haid wan nifas wa taqdiyan ma fatahuma. Wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas mereka berdua tidak boleh berpuasa ketika dalam kondisi haid dan nifas. Watakdiyani dan berkewajiban untuk mengkobok mengganti puasa ma fatahuma apa yang telah dia tinggalkan dari puasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." kami kaum wanita yang haid dan nifas yang tidak berpuasa dan tidak sholat tentu ketika dalam kondisi haid dan nifas haid atau nifas kami diperintah untuk mengkobok puasa puasa yang ditinggalkan itu wajib untuk diganti wala nu'maru biqada'is sholat dan kami tidak diperintah untuk mengkobok sholat. muttafaqun alaih inilah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam berbeda dengan bimbingan atau prinsip menyimpang dari kaum khawarij yang berkeyakinan sholat juga wajib dikobok Oleh karena itu ketika ada wanita yang bertanya kepada Aisyah Apakah sholat juga dikodok bagi wanita yang haid atau nifas? Beliau berkata, Aharuriyatun anti, apakah kamu wanita dari kalangan Haruriyah? Haruriyah ini kelompok Khawarij, kalau dalam istilah sekarang kelompok teroris, yang dahulu di masa Khalifah Ali bin Abi Talib, mereka sudah membuat perkampungan di daerah Harura, di daerah Irak sehingga yang laki-laki disebut dengan haruri, yang perempuan disebut dengan haruriyah. Orang yang berasal dari kampung Harura. Biasanya istilah itu ditujukan kepada seorang lelaki khawarij haruri dan haruriyah bagi seorang wanita khawarij. Oleh karena itu bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas tentunya ada banyak rincian kondisi haid dan nifas terkait dengan puasa. Namun e, tidak dalam kesempatan ini pembahasannya. Dan yang terpenting adalah bagi wanita yang haid ataupun nifas maka dia syar'an secara hukum syariat ini tidak boleh berpuasa. Kemudian tentu berkewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia haid atau selama dia nifas. Adapun salat maka tidak diperintah untuk mengkodoknya atau menggantinya. Yang kesembilan al-mutarru lil fitri li'inqadhi ma'sumin min gharqin aw hariqin yuftiru liyunqidhahu wa yaqdi yang kesembilan adalah al-muttar lil fitri seorang yang terpaksa untuk berbuka puasa dalam rangka apa liinqadhi ma'sumin dalam rangka untuk menolong seseorang min gharqin dari tenggelam au hariqin atau kebakaran yuftiru boleh dia untuk batal puasa liyungkizahu dalam rangka untuk menolongnya wayakdi dan berkewajiban untuk mengkoba mengganti puasanya uh, tentu sesuai dengan istilahnya al-muttar. Al-muttaru lil fitri ini betul-betul kondisinya darurat. Dalam kondisi darurah al-muttar, seorang yang berada dalam kondisi darurat untuk berbuka. Kalau sekiranya seseorang secara fisik kuat, mampu, ada orang tenggelam, dia berkesempatan untuk menolongnya. Kalau tidak ditolong, bisa-bisa tenggelam dan meninggal. Secara fisik mampu, nggak masalah. Walaupun kondisinya puasa untuk berenang menolong uh, orang yang yang nyaris tenggelam tadi, maka dia tidak dikatakan mupor, tetap dia berpuasa membantu. Lah pembahasan ini bagi orang yang memang sudah lemes. Kalau nolong orang yang sedang tenggelam ini bisa-bisa dua-duanya tenggelam, mati dua-duanya ini. Sementara dia berkesempatan untuk bisa menolong, nggak ada yang lain yang bisa renang. Maka terpaksa dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk membatalkan puasanya minum atau makan sesuatu yang sekiranya bisa membantu dia dalam uh, upaya menolong orang yang tenggelam tadi. Demikian pula kasus harik kebakaran. Kebakaran terjadi kebakaran. Apakah dia memang petugas resmi dari petugas pemadam kebakaran ataukah orang biasa. Kalau kondisinya normal, ada kebakaran di bulan Ramadan misalnya, Rasulullah salam wal afiyah mampu untuk membantu memadamkan, ambil air, ambil pokoknya untuk bisa membantu e, memadamkan api. Fisiknya kuat, tidak ada masalah, maka tidak dikatakan mupar. Tetap kondisinya wajib berpuasa. Petugas pemadam kebakaran dia harus berupaya memadamkan naik rumah ke atas ke bawah masuk menyelamatkan orang yang di dalam kalau fisiknya kuat mampu maka belum dikatakan mutar. tapi kalau kondisinya lemah fisik lemah karena berpuasa ini kalau saya terjun ke pekerjaan ini masuk ke dalam menyelamatkan orang mengangkat uh, orang yang ada di dalamnya kemungkinan tidak kuat bisa-bisa terjebak bersama orang-orang yang ada di dalam maka boleh untuk membatalkan puasa me makan atau minum secukupnya untuk kemudian menjalankan pekerjaan itu. Nah, ini baru mupar. Wayakdi dan berkewajiban untuk mengkoboknya, mengganti di hari yang lain. Yang sepuluh dan terakhir adalah al-musafir. Insya sama wa insya aftara wa qadha ma aftarahu sawa'un kana safaruhu tari'an ka safaril umrah am da'iman ka ashab sayaratil ujra at-takasi wal mercedes fayuftiruna insya'u ma damu fi ghairi baladihim. Musafir orang yang bepergian yang keluar kota. Jika dia berpuasa, eh, boleh bagi dia berpuasa dan boleh bagi dia tidak berpuasa. Ah, jika tidak berpuasa maka berkewajiban untuk mengganti di hari lain apa yang ia tinggalkan dari puasa yang ada. Baik safarnya itu tarian kasafaril umrah, safar yang sekali-kali saja, tidak safar rutin. Seperti orang pergi umrah atau safar yang sifatnya terus-menerus pekerjaannya supir misalnya. Dari Banyuwangi sampai Surabaya, setiap setiap hari memang pekerjaannya. Ketika dia posisinya sebagai musafir di luar kota, maka boleh berpuasa, boleh tidak. Mana yang lebih mudah bagi dia? Jika mudah bagi dia berpuasa, berpuasa jika berpuasa berat bagi dia karena pekerjaannya, karena perjalanan yang berat, maka baginya untuk tidak berpuasa boleh. Namun berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada kesempatan lain di luar bulan Ramadan.